هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 16 Februari 2020 bertepatan dengan 22 Jumad al-Athani Alaf Arba'umi'ah Wahid wa Arba'un Hijriah Alhamdulillah Di negeri Jiran di Malaysia Kita memberikan kajian Akidah Syekhul Islam Ibn Taymiyah Di Kuala Lumpur Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang pertama dan insya Allah ditargetkan kepada ikhwah untuk menyelesaikan dalam waktu dua hari ini. Maka langsung kita masuk kepada qasidah ataupun lamiyah Syekhil Islam Bismillahirrahmanirrahim Ya sa'ili an madhabi wa aqidati Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu Isma' كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القرب بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله wal Mustafa al-Hadi wala ataawalu wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala tirazul awwalu wa ardu muhdataha ila niqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu mungkin di sini dulu karena porsinya terlalu banyak maka ketahuilah ya ibadah Allah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang rajih adalah qasidah ini sabit kepadanya dengan dalil banyaknya dari pensarah dari para ulama yang mensarahnya. Maka qasidah ini beliau buat dikarenakan menjawab dari pertanyaan yang berhubungan dengan akidah. Kemudian dimulai qasidah ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Bada al-muallif bil basmalah hal ibtida bil basmalah amrun wajib au mustahab. Maka dimulai oleh penulis di dalam qasidah ini dengan bismillahirrahmanirrahim maka memulai basmalah itu perkara yang wajib ataupun hanya sekedar sunnah Al-jawab di sana ada dalil yang seakan-akan mewajibkan bagi orang-orang yang memulai dengan kebaikan dengan membaca al-basmalah. Li'anna hunaka tarhib. Bahkan ada padanya tarhib. Makna tarhib adalah suatu keburukan bagi mereka yang meninggalkan al-basmalah. Maka telah datang hadis yang dinukilkan dari Abi Hurairah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim huwa aqta wa fi riwayah abtar makna hadal hadis kullu amrin dzibalin segala perkara yang dia itu berhubungan dengan perkara-perkara ibadah yang penting seperti penulisan kitab, seperti muhadhah seperti kajian-kajian Islam sekarang tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar ay inqita minal barakah minal ujur akan terputus dari pahala dan dari barakah fahadal hadis in sahha maka hadis ini jika sahih fa Nakul al-basmalah wajibah. Bismillah itu wajib. Karena ada perkara yang buruk, perkara yang teruk kata orang Malaysia. Jika tidak membaca al-basmalah maka tidak akan mendapatkan barokah. Idan hadal hadis laisa bisahih. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi fil Jami' li Akhlaq Ar-Rawi dan juga As-Subki di Tabaqati Syafi'iyatil Kubra yang semuanya bertumpu sanadnya kepada Ahmad bin Muhammad bin Imran dan Ahmad bin Muhammad bin Imran yang ma'ruf dengan Ibnul Jindi maka dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yudha'af fi riwayatihi dia didhaifkan dari riwayatnya wayut Anu alaihi fi madhabihi dan dia di ta'an ataupun di celak dari madhabnya maka madhabnya dia adalah syiah qalal atiki kana yurma bitasayyu madhabnya adalah syiah wa qala al-azhari bahwa orang ini Ibnul Jindi laisa bisyai tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Idan hada rawi dhaifun jiddan. Dan telah ditaifkan oleh para ulama muasirin di zaman now seperti Syekh Al-Albani dan dohirnya Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i seperti yang kami dengar di muhadharahnya maka kesimpulannya permasalahan al-basmalah tidak ada yang memerintahkan untuk melaksanakan ataupun hadis tentang celahan bagi mereka orang yang meninggalkan al-basmalah. Namun barakallahu fikum dimulainya al-basmalah oleh dohirnya Asyik rahimahullah Syekhul Islam dari beberapa perkara yang sangat baik sehingga bisa kita katakan menjadi sunnah. Perkara yang pertama, ibtida'an bil Qur'an. Fa'inahu mabdu'un bil basmalah. Bisa jadi dikarenakan yang pertama, mengikuti Al-Quran. Karena seluruh Al-Quran, kullu suwar fil Quran, mabdu'un bil basmalah. Illa ay surah. Surat Taubah, ahsantum. Fa surat Taubah, lam yubda bil basmalah. Idan alatul idza taqra surat at-taubah fi asna isalah ba'da walau dallin amin mayakul bismillah alatul bara'atum minallahi wa rasulih ila akhir faidan al basmalah fi ay kulli suwar pada setiap surat-surat kecuali al-bara'ah. Kemudian yang kedua isti'anah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. makna isti'anah meminta bantuan. Kenapa? Dikarenakan i'rab kembali kepada lugatil arabiyah grammar ba di dalam bismillah dinamakan ba al isti'anah. Ba meminta bantuan. Sehingga makna. Indal Arab katabtu bil qalam. Makna dalik ana katabtu hadhihi risalah bi isti'anah al qalam, isti'anatan bil qalam. Maknanya bahwa bak di sini bak meminta bantuan. Kalau Arab mengatakan aku menulis dengan pena, maknanya katabtu bil kolam, aku menulis bil kolam dengan bantuan pena al kolam. Wa kadzalika huna. Lama anta taktub risalah, taktub bismillahirrahmanirrahim ay isti'anatan lillah fi kitabah hadal kitab. Bahwa kamu memulai ceramah kamu, ceramah kalian dan dakwah kalian dan tulisan-tulisan dimulai dengan bismillah maknanya meminta bantuan. Maka begitulah dalam kehidupan kita. Kita mau naik kereta, kita bilang motor, mobil, Antum bilang kereta, tak apalah. Mau naik kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillah dan sebagainya. Dan perkara yang lainnya, yang ketiga, mengikuti sunnah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Di mana Sulaiman di saat memberikan surat dakwah yang ada tulisan mengajak kepada Ratu Sabah Ya'ti bi al-basmalah Kama ta'ala di dalam surat An-Naml Idhab bi kita bihada fa'alqih ilaihim Thumma tawalla anhum Fangdur maza yarji'un Nabi Sulaiman memerintahkan kepada burung hudhud agar melemparkan surat ini dan dilihat dari jauh apa yang mereka perbuat. Qalat ya ayyuhal malak ini ulkiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman in wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan oleh Ratu Sabah, wahai para penggawaku dan patih-patihku, bahwa aku telah dilemparkan kepadaku surat dakwah dan tertulis padanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Idan ibtida Sulaiman alaihi salam birisalati dakwah bil basmalah. Ijlis fawqa ya am. Ijlis fawqa. Ayo, ijlis. Alasan ber. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam memulai dakwahnya dengan bismillahirrahmanirrahim di saat menulis surat. Wa kadzalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bismillah. Maka Nabi kita disebutkan di Sahih Al Bukhari dari Abi Sufyan dan hadis ini hadis nomor 7 di kitab Bada'il Wahyi disebutkan oleh Abu Sufyan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendakwahi Hiraqal Hiraqal in Arab in English Hercules maka Hercules Azimur Rum. Dia adalah kekaisaran Romawi. Disebutkan oleh Abu Sufyan bahwa Nabi memberikan surat dakwah. Disebutkan di dalam hadis, "Faidha fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasulih ila Hiraklin azimir Rum. Aslim amma ba'du aslim taslam." Wa ila akhir. Maknanya bahwa Nabi mengajak dakwah kepada Kaisar Romawi dituliskan di dalam risalahnya pertama Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya ila Hiraklin Adimir salamun ala manitaba al huda amma ba'du fa ini ad'uka bidi ayatil Islam aslim taslam aku mengajak kamu masuk Islam Masuklah Islam dan kamu akan selamat. Idan hada min fi'lin Nabi. Wa kadzalika iktidaan bi sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka mengikuti para khulafa ar-rasyidin pun adalah dari sunnah. Seperti di dalam hadis Irbad Ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin addu 'alaiha binawajid. Yang maknanya pegang teguhlah dari sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasidin addu 'alaiha binawajid hadhil kinayah minal arab. Maknanya dipegang atau digigit dengan geraham kalian maknanya berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ada dalil sunnah khulafa ar-rasyidin kamithli sunnatin nabi lakin ma asurut wa taqid ada mukhalafah ma sunnatin nabi wa al quran wa idha kana al ijma' fa huwa al afdal ijma ushahaba, wa idha kana yukhalifuhu min as faidan yang idan yanzur ila maka di sini juga dari amalan as-salaf Abu Bakar wa huwa min al-khalifatul ula. Qala Anas bin Malik kama dzakarahu fi sahih al-Bukhari, ana Abu Bakrin kataba lahu hadal kitab lama wajahu ilal Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi faridah hadhihi faridatus sadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alal muslimin allati amara Allahu biha wa rasulahu. Maka Anas bin Malik melihat dari kelompok Bahrain, Bahrain negara Teluk dari negeri Arab datang kepada Abu Bakar meminta apa yang diwajibkan oleh Allah dari zakat-zakat. Maka ditulislah kitab oleh Abu Bakar, sahidnya, poinnya ditulis di awalnya bismillahirrahmanirrahim, ini adalah undang-undang kewajiban membayar sedekah, yakni zakat, bukan zakat, bukan pajak. Not tax, but zakat disewajib. Tax not wajib. Walati amarallahu biha wa rasulahu yang diwajibkan oleh Allah dan rasulnya. Maka inilah pendalilan kita berhusnudzon Syekhul Islam memulai dengan basmalah bukan dikarenakan wajib tetapi sunnah dan pendalilannya seperti kami sebutkan adapun yang menyatakan wajib berdalil dengan hadis kullu amrin ribalin la yubda bil basmalah fahuwa akhta au fahuwa aqta au abtar fahuwa dhaifun jiddan fi sanadihi Ahmad bin Muhammad alladhi ma'ruf bi Ibn al-Jindi wa huwa laisa bi syai' fil hadis wal an nahnu nadkhul al an ila al bait al awal kita masuk kepada syair yang pertama Qala al-muallif rahimahullah ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Sebelum kita terjemah, bagusnya kita mengikrob dulu. Ma'ana fil ikrob? tadrusun ilmu nahwi idan ta'alu ila damasraya. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Ya huna harfun nida. Sa'ili ay as-sa'il ismun fa'il wa huwa munada mudhaf mansub Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddar. Alama qabla ya al-mutakallim. Wa mana amin duhuriha istighalil mahal al-harakah al-munasabah lil ya. ya sa'ili masuknya ya al mukhotobah membuat dia itu istigolil mahal bil harakah al-munasabah. Dan ya al mukhotobah mudofun ilaih. Idan ya sa'ili. An madhabi an harfijar wa madhabi ismun majrur dengan an wa akidati sama akidati aido tabe an madhabi karena waw di sini waw atifah wa akidati irobuhu kama madhabi mudof mudof ilih maka maknanya di sini ya sa'ili maka wahai orang yang bertanya kepadaku kata Syekhul Islam Bertanya tentang apa? An madhabi wa akidati. Tentang madhabku dan akidahku. Maka di sini kita mengetahui barakallahu fikum bahwa syair ini dibuat dikarenakan pertanyaan tentang madhab dan akidah. Idan mahwal madhab wa mahwal akidah. Apa itu madhab? Definisinya apa itu akidah? Madhab barakallahu fikum huwa at-tariqah wal mu'taqad alladhi yadhhabu ilaihi. Maka makna madhab adalah keyakinan yang dia berjalan di atasnya. Kama qala al-Arab misalan dhahaba madhaban hasanan. Bahwa guruku ustadi, dhahaba madhaban hasanan. Dia berpendapat dengan pendapat yang baik sesuai dengan dalil misalnya. Idan makna dahaba ay at-tariqah wal mu'taqad alladhi yadhhabu ilaihi syakhsun yusama madhab. Paham ya, Am? Hada madhabi, ay hada i'tiqadi bi anna Allah fi sama misalnya. Tamam. Wal aqidah lugatan ma'khud minal aqd war rabt dari ikatan simpul yang kuat. Ala wazan fa'ilah, akidah. Sehingga dia seperti ismun maf'ul. Maka akidah ini digunakan oleh bahasa Arab yaqidu syakhs bimakna yarbutu rabt al-wathiq ala qalbi bima ya'taqiduhu idan indal arab hadar rajul indahu mu'taqad Kuwi Mana dalik orang ini mempunyai keyakinan yang kuat yang tersimpul di hatinya. Maka keyakinan ini sangatlah kuat bahkan jika badan dan raga dicabik-cabik untuk mengeluarkan keyakinan tidak akan bisa. Fa'ala hadha kana Bilal radhiyallahu an lama udhiba bihajarin kabir Wahuwa fauqal haso'al har finnahar fi sahra di padang pasir qal ahadun ahad ahadun ahad hatta walau durib walakin al-i'tiqad marbut fil qalb maka inilah yang dinamakan dengan akidah wal akidah yang pasti ila kismin, akidah akidah al-batilah wal akidah as-sahihah maka akidah dari segi definisi mayatakiduhu ya'taqiduhu biqalbihi yadinullahu bihi fa in tabaqa asyara fa aqidah as sahiha wa in khalafahu batilah maka akidah itu adalah keyakinan seseorang yang dia beragama padanya jika mengikuti syariah maka akidahnya benar dan jika tidak mengikuti syariah maka akidahnya akidah batilah meskipun dia kokoh terdoktrin seperti akidah kufar Quraisy bi analat Uzamanah dan Hubal adalah patung sesembahan mereka. Fahadil akidah batilah. Aina dalil bi annahum ya'taqiduna dalik? Mana pendalilan bahwa mereka menjadikan akidah? Lama kana Rasulullah yad'u ila ilahin wahid di saat Nabi mengajak kepada Tuhan ataupun Rob Allah yang satu He is the one and only. Dikatakan oleh Nabi Qul huwallahu ahad. Wa kadzalika fil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka sebutkanlah tidak ada Rob yang hak kecuali satu Allah He is the one and only maka Allah menjelaskan bagaimana keadaan mereka yang tidak menerima dan mereka meyakini agama agama mereka, mereka berkata di dalam surat Sad, "Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab." Maka wahai Muhammad, kamu mengajak kepada kami untuk menyembah kepada Rob kamu yang satu, ini adalah perkara yang stranger. This unbelievable. Ini tidak masuk akal, tidak mungkin, laisa bimumkin. Nahnu Allah wahid. Hada yadul ala annahum ya'taqidun bi Allah kathir. Al-ma'bud kathir. Maka mereka meyakini bahwa yang disembah itu banyak. Politeism. Namun dikatakan akidah mereka ini akidah yang batilah. Maka adapun akidah menyembah hanya kepada Allah, He is the one and only, ini adalah akidah yang hak. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqq min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum dzalika bi anna alladzina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladzina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim Maka disebutkan di dalam surat Muhammad dari pertama sampai yang ketiga bahwa mereka orang-orang kafir mereka dengan keyakinannya yang salah mereka menahan agama yang hak ini. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad wahwal hak mirabihim. Maka dari dua kelompok yang satu menutup jalan manusia untuk beriman kepada Allah dan yang satu menyebarkan dakwah yakni dakwah Nabi Muhammad dalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batila dikatakan oleh Allah yang mengikuti orang-orang kafir adalah mengikuti akidah yang batil dikatakan akidah tapi batil wa anna alladziina amanu ittaba'ul haqqo min rabbihim Adapun orang-orang yang beriman maka akidah mereka akidah yang baik. Maka inilah makna dari akidah. Kemudian kita masuk kepada makna dari yang setelahnya ya sa'ili an madhabi wa akidati. Kita memahami sekarang bahwa Syekhul Islam berkata wahai orang-orang yang bertanya kepadaku tentang akidahku dan madhabku. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang akidah. Perkara yang berhubungan dengan akidah, keimanan. Maka akidah di sini adalah yang diinginkan akidah ahli sunnah. Bukan akidah syiah, akidah al-khawarij, walaysa bi akidah asufiyah, bukan. Tetapi yang bertanya menanyakan akidah Syekhul Islam. Wa Syekhul Islam akidatuhu mada? akidah ahli sunnah as-salafiyah. Maka di sini Sa'ala sa'ilun ila syekhil Islam ma'akidatuk. Fa'idan hunaka ahkam lisa'il wal mas'ul fi amri din. Maka di dalam syariat ini ada hukum bagi mereka orang yang bertanya dan orang yang ditanya dari mufti dan mudarris guru ustadz dan yang lainnya. Maka perkara yang pertama yang berhubungan dengan yang bertanya, al-amrul awal yarji ila sa'il lahu halatan. Tentang hukumnya orang-orang yang bertanya, maka kembali kepada dua perkara. Al-amrul awal mamduhun fi syariah. Sa'ala an amridin lahu halatan. Al-halatul ula dia itu dipuji di dalam syariah. Idza kana madza? Idza kana li raf'il jahalah minas sa'il mimma yata'allaq bil hidayah wal wal istirsadat wal wal ilm ilmi nafi' maka yang pertama dipuji di dalam syariat dengan catatan dia bertanya untuk mengangkat kebodohan dari agamanya di dalam hatinya maka ini hukumnya dipuji seperti Allah berfirman dalam surat 2 ayat di surat Al-Anbiya dan di dalam surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah kepada ahla dzikr. Wa ahlu dzikr huna ay ahlul ilm. Maka wahai orang yang merasakan tidak mengetahui keadaan dari agamanya, apakah ini halal ataupun haram, apakah ini ada sunnahnya atau ini perkara yang bid'ah, apakah ini perkara tauhid ataupun syirik, apakah ini perkara yang Islam au kufur, idan fas'alu ahla dzikri. Maka bertanyalah kepada ahla dzikri, orang yang alim. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Idan ada huwa hukmuhu mabdu'. Wa kadzalika adh-dhahir minas sa'il li syaikhil Islam. Begitupun orang yang datang menanyakan kepada Syekhul Islam. Fa Islam lama aja bahu ya'ti ada an-nadhm au al-qasidah. Ya sa'ili an madhabi wa akidati. Ta'al. Aku memberikan kepada kamu jawaban. Wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku. Idan arafna minal jumlah al-atiyah fil qasidah bi anna sa'il yas'al anid-din. wal akidah as-sahihah. Maka dari jawaban yang akan datang bahwa penanya di sini menanyakan perkara yang berhubungan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah Fabayana asyik min akidati ahli sunnah kama saya saya guru an mahabbati sahabah hubbus sahabati kullihim dhabun wa kadalika an mas'alati al-wasilah wa kadalika an mas'alati al-asma wa sifat lillahi jalla wa ala wa sayati an su'alil kubur permasalahan tentang pertanyaan kubur dan sifat-sifat Allah wa ahwal yaumal akhirah dan akan dibahas juga oleh Syekh perkara akidah di hari akhirat kelak in the hereafter kal mizan wal haud telaga wasirat dan jembatan dan surga dan neraka akan dibahas nanti maka ini perkara yang bagus karena mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri ini perkara yang pertama dan begitu pun kalau kita kembali kepada kisah as-salaf, maka telah datang di dalam hadis yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa dulu ada sahabat yang bertanya tentang agamanya kepada Nabi. Kama sa'ala Amr Ibnu Abbasah As-Sulami bahwa dia datang kepada Nabi. Kuntu wa ana fil jahiliyah adunnu anan nasa ala dalalatin wa annahum laysu ala syai' wa hum ya'buduna al-awthan sami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran qa'adtu ala rahilati qadimtu alaihi fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahfiyan jura'u alaihi qaumuhu fatalaf fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Fakultu lahu ma anta qala ana nabiyyun. Fakultu wa ma nabi qala arsalani Allah. Fakultu wa bi ayyi arsalaka qala arsalani bi salatil arham wa qas wa awthan wa an Allah la yusraku bihi syai' Fakultu lahu faman ma'aka <coughs> ala Qala hurrun wa abdun. Qala wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal wa miman amana bihi. Maka di dalam hadis ini disebutkan bagaimana keimanan Amr ibnu Abbasah Minasabikin sabiqin al awalin dia meyakini bahwa kelompok al jahiliyah menyembah patung berhala dalam keadaan kesesatan. Namun setelah itu juga dia mendengar bahwa di Mekkah ada seorang nabi yang mengaku nabi. Maka aku bergegas datang kepada mereka kepada dia, kepada nabi untuk menanyakan tentang bagaimana keadaan agama yang dia bawa. Yas'al anil akidah. Kemudian ditanya, "Man anta?" Dikatakan, "Aku nabi." Lalu apa makna nabi? Arsalani Allah. Allah mengutusku. Apa yang diutus? Untuk bersilaturahim dan menghancurkan patung-patung berhala, sembahan berhala, dan agar menyembah kepada Allah tidak mensekutukannya. Maka siapa yang mengikuti kamu? Ada dari budak dan ada juga dari orang yang bebas seperti Abu Bakar dan juga yang budak pada saat itu adalah Bilal dan beberapa dari manusia-manusia yang mengikutinya. Maka kemudian dia pun ingin mengikuti Nabi. Fakultu ini muttabi'uk. Qala inna kala tastati' dalik yomak hada ala tarahali wa halan nas. Lakin irji' ila ahli. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Maka dia ingin bergabung dikatakan tidak. Belum waktunya. Maka bagaimana aku dari kelompok Quraisy dimusuhi kata Nabi? maka pulanglah ke negerimu dan kamu nanti bergabung setelah Islam ini menjadi dohir, menjadi perkara yang besar. Maka dia kembali pulang kepada keluarganya. Kemudian setelah itu kembali kepada Nabi di Madinah. Syahidnya Amr ibnu Abbasah yas'al an akidah. An akidati Nabi idan dakhala ilal Islam Warofaan anil jahalah mengangkat kebodohannya dan masuklah dia kepada Islam. Wa kadalika sa'il syaikhul Islam. Walau kana sa'il dhahiruhu muslim wa muslim walakin yurid al-ilm. Dia menginginkan ilmu, ilmu dari akidah. Kemudian datang kepada Syekhul Islam dan berkata apa manhajmu dan apa akidahmu dan apa madhabmu maka dikatakan oleh Syekhul Islam ya sa'ili an madhabi wa akidati. Hadal amrul awal. Mahwal amrul awal perkara yang dipuji bagi orang yang bertanya. Adapun al amru tsani perkara yang kedua dia bertanya tentang agama dan bisa jadi buruk bagi dirinya. Kaifa hada? Al amru tsani hukmuhu muharram. Yas'al anid din walakin muharram. Kaifa hada? Muharram kasu'al anit ta'annud wa inad la yuridu minhu faidah al-ilmiyah ila at an-nafsi. Di mana dia hukumnya haram dikarenakan dia bertanya tentang agama yang malah memberatkan kepada diri-diri mereka atau bertanya tentang agama yang tidak dibutuhkan dan bahkan menyebabkan dirinya menjadi berat. Contohnya, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW suatu hari berkhutbah tentang kewajiban haji. Faqala Nabi, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Maka manusia, maka wahai manusia, Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan umrah dan haji, maka hajilah. Ini di dalam hadis. Pendalilan di Al-Qur'an apa? Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi yang punya uang untuk melaksanakan haji dan umrah juga. Faqala rajulun Huna yas'al walakin yas'al sayakti ba'da dzalika ataklifah 'alal muslimin. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah. Hal al-hajj fi kulli sana? Hada su'al walakin yusabbib ala asukul lil muslimin wa ta'annud. Maka soal ini membuat kaum muslimin yang setelahnya menjadi sukar setiap tahun. Wa arada bihi Rasulullah marrah fi al umrah Nabi menginginkan satu kali dalam satu umur sehidup seumur hidup orang ini berkata apakah setiap tahun apa jawab Nabi fasakata hatta kola hasalatan maka Nabi diam meskipun dia bertanya tiga kali hal fikuli sana au fikuli amin ya Rasulullah hal fikuli amin sakata Nabi maka Nabi setelah itu di beberapa riwayat disebutkan, laukultu qultu na'am lawajabat walam is, walam istata'tum walam istata'tum." Maka jika aku katakan iya, maka akan wajib bagi kalian setiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Wakola daruni ma taraktukum fa inna mahala halaka man kana qablakum bikathrati su'alikum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kemudian disebutkan hadis bahwa orang-orang terdahulu mereka itu celaka dikarenakan terlalu banyak dari soal-soal mereka, pertanyaan mereka yang seperti ini yang menyebabkan mereka menjadi susah dan penyelisihan mereka kepada sunnah-sunnah nabi-nabi mereka. Maka cukup idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Maknanya, jika aku perintahkan, sudah kerjakan. Jangan dicari-cari lagi. Kalau Rasulullah SAW, fi umur wahid, fahaju marah wahidah. wah kal aku nu amin ya Rasulullah. Nabi sakat, yukariru. Aku nu amin ya Rasulullah. Nabi diam, diulangi lagi. Aku nu amin ya Rasulullah. Fa kalau Rasulullah SAW, daruni tukum. Fa ina mahalaka mangkana qablakum, soalih su'alihim wa mala ala ikim. Jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, lakukanlah. Jangan diperbanyak dengan pertanyaan yang menyebabkan kalian akan menjadi susah. Hada yang menyebabkan tidak boleh dan tidak bagus. Au as-su'al lil istihza. Bahkan bertanya kepada Nabi untuk mengolok-olok. Hanya sekedar bermain-main. Wahada wakil. Dan ini terjadi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga mutafakun alaih maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas karena kaum qaumun yas'aluna Rasulullah SAW istihzaan. Kalau Ibnu Abbas, dulu manusia menanyakan kepada Nabi kesempatan Nabi terbuka bagi kaumnya, maka menanyakan bahkan mengolok-olok dalam pertanyaan. Fayaqulu rojul man abi? Wa rojul rajul tadillu naqati Aina naqati? Ada yang bertanya, untakku hilang, mana untakku ya Rasulullah? Bertanya perkara yang tidak berhubungan dengan perkara yang agama. Dan bertanya, siapa bapakku? Ma'ruf. Bapaknya fulan, misalnya ada Amuna masalan Ali ibnu man? Muhammad. Ibnu Muhammad. Abu man? Muhammad. Wahuwa kal, ya Rasulullah man abi? al-say, ma yanfa'. Au aina nakoti, nakoti do. Hilang untaku. Di mana? Apakah Nabi detektif? Sherlock Holmes wa ila akhir? Tidak. Maka akhirnya di sini yuktabar istihza kama qala Ibnu Abbas. nazalatil ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tabdulakum tasukkum. Maka wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya kepada Nabi yang justru dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian menyebabkan keburukan pada kalian. Maka ayat ini turun, kata Ibnu Abbas dikarenakan kisah ini. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga kisah yang lain disifatkan oleh Anas bin Malik, sahabat yang kedua. Faqala rajulun man abi qala fulan fanazalat hadil ayat la tas'alu an asya'a in tubdulakum tasukkum. Maka Ayat ini diceritakan oleh Anas ibnu Malik dan oleh Ibnu Abbas dan hadis Anas ibnu Malik mutafakun alaih lebih kuat daripada hadis Ibnu Abbas. Maka keduanya menceritakan bagaimana dulu orang-orang datang kepada Nabi dan bertanya perkara-perkara yang menyebabkan kerugian bagi dirinya. Sekarang pindah kepada perkara yang menjawab. Intahina minas sa'il. Idan yang bertanya mempunyai dua perkara. Yang satu terpuji dan yang satu lagi dilarang, tidak boleh. Dan yang kedua, kita pindah kepada perkara yang menjawab sebagai seorang mufti ataupun syekh ataupun al-ustad yang ditanya, maka dia menjawab. Maka yarji ila al-mas'ul aul alim aul mufti lahu halatan kadalik. Al-halatul ula idza kana lam ya'lam min hadzal ilm ay ilmi syar'i fayaqul Allah wa rasuluhu a'lam. Hada afdal. Mimma yatakallaf fa sayu'aqab yaumal qiyamah antil kal fatwa. Maka itu lebih baik bagi dia untuk berkata Allah wa rasuluhu a'lam Au Allahu a'lam. Karena dengan itu dia akan selamat dari adab di hari kiamat. Lian Allah yaqul fi kitabil karim wala takfu ma laisa laka bihi ilm ina sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka di dalam ayat ini disebutkan wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Awas jangan berani-berani kalian untuk tidak diam dan kalian tidak mempunyai ilmunya karena pendengaran dan penglihatan dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanyakan di hari kiamat. Kenapa memberikan fatwa dan kamu tidak mengetahuinya? Sehingga orang ini terjerumus kepada perkara yang salah gara-gara fatwa kamu yang tidak mengetahui ilmunya dan sebagainya. Wahada awahadil ayah qadja'a tafsiruhu atau tafsiruha an Qatadah. Telah datang tafsir dari Qatadah kalau Qatadah dah la taqfu ma salah laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qala Qatadah la taqul ra'aitu wa lam tara wa sami'tu walam tasma. Fa inna Allah jalla wa ala sa'iluka an dalika kulli. Ai makna dalik tidak boleh bagi seorang mufti au al ustad au asyik la taqul Ra'aitu walam tara. Wa sami'tu walam tasma. Haram ma yajuz. Idan hadhihi minal makna hadhil ayat. Wa hadha sanad an qatada hasan. Rawa Imam At-Tabari an Bishr ibnu Mu'ad dari Yazid ibnu Zurai dari Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Maka sanad kepada Qatadah sanad yang hasan. Lianna Bishr ibn Mu'ad Hasanul Hadis wa Yazid ibn Zuray Imam wa Sa'id ibn Abi Arubah min akhbati nasfi Qatadah. Maka asar Qatadah menjelaskan ayat tadi adalah bagi mereka orang-orang yang berfatwa padahal dia tidak mengetahuinya. Dia tidak mendengar dan tidak pernah membahas masalah kemudian menjawab. Maka ini hukumnya tidak boleh. Wa kadalika idza raja'na ila salafina. Jika kita rujuk kepada salaf kita. Nabi Muhammad. Karena yus'al an syai' la ya'rif anidin fayaqul la ya'rif. Kama ja'a fi hadis Jibril ahrajahu Imam Muslim an Umar. Seperti di hadis Jibril riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar di saat ditanya oleh Jibril, "Fa akhbirni anis sa'ah." Qala Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wa Nabi Muhammad la ya'rif ilmi sa'ah. Kapan? The doomsday. The end of the world. Al-waqi'ah, al haqah Kapan datang? Tidak tahu Nabi. Qala mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Ada jawab Nabi. Lam yatakallaf binafsih. Nabi tidak memberat-beratkan dirinya. Nabi mengatakan, mal mas'ul anha a'lamu au bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Aku tidak tahu maknanya seperti itu. Dan itu kalau tidak diketahui. Namun jika diketahui maka perkaranya lain. Di sini tidak diketahui. Wa kadzalika idza raja'na ila salafina as-sahabah, begitupun para sahabat banyak di hadis-hadis. Minha kama thabata fi sahihain an Mu'ad. Qala ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi Allah? Qala Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Di saat Mu'ad ditanya, "Tahukah kamu wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Fakala Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dijawab Allah dan rasulnya lah yang paling mengetahui. Maka dijawab oleh Nabi, "Inna Allah 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Wa haqqul ibadi Allah an la yu'adzaba man la yusriku bihi syai'an. Maka hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, hak Allah atas hamba maknanya kewajiban hamba agar seluruh hamba beribadah straight to Allah, He is the one and only. Dan kewajiban Allah ataupun hak hamba atas Allah agar Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab dengan api neraka bagi mereka orang-orang yang muahid. Maka ini perkara yang pertama. Apa itu? Hukum dari orang yang menjawab seorang mufti. Hukumnya apa? Tadi dia itu harus mempunyai ilmu. Dan jika mempunyai ilmu, eh, tidak mempunyai ilmu dan ditanya, dia harus diam ataupun Allahu a'lam jangan berfatwa dari kesalahan. Kemudian yang kedua, jika dia mempunyai ilmu kata sakata minal fatwa awal jawab legorodin minat minad dunya. Namun jika dia mempunyai ilmu, kemudian ditanya dan dia bisa menjawab, namun dia sengaja tidak menjawab dikarenakan perkara duniawi, mungkin dia takut ataupun dibeli fatwanya, maka di sini hukmuhu kitmanul ilm wal kitman ma'al kudrah alal jawab la yajuz muharram. Maka barang siapa yang dia itu diam padahal dia mampu untuk menjawab tentang agama hukumnya haram. Kama thabata an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu al jama' au uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya seorang mufti, seorang alim, seorang syekh, al-ustad tentang ilmu dan dia mengetahuinya, fakatamahu namun dia menyembunyikannya dan dia tidak mau memberikannya jawaban itu, maka di hari kiamat Allah akan membungkamnya dengan alat bungkam dari api neraka. Alijam adalah tempat uh, alat untuk membungkam seperti kuda dan juga anjing agar tidak menggigit seperti itu. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan adab yang perih di mana mulutnya akan dibungkam dari lijam api neraka. Fahadal hadis hadis ini barakallahu fikum sahih dikeluarkan oleh Imam Abi Daud At-Tirmidzi dan berkata At-Tirmidzi hada haditsun hasan yang mana sanadnya bertumpu kepada Hamad ibnu Salamah an Ali ibn Hakam an Atha ibn Abi Rabah an Abi Hurairah maka seluruh rijalnya thiqat kecuali Ali ibn Hakam Al-Bunani Al-Basri telah dihasankan oleh para ulama dan hadis ini qad hasanahu Syekhuna Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i kama fil Jami' As-Sahih idan qad sahahu Syekhuna Syekh kami telah mensahihkannya idan sara al-jaza min jinsil amal maka jadilah dia itu akibat dari hasil perbuatannya. Al jaza min jinsil amal. Akibat yang buruk dari dari perbuatan yang buruk di dunia dengan menyembunyikan fatwa maka dia akan diberikan di hari kiamat penutup mulut dari api neraka. Dan ini sesuai dengan pepatah di Indonesia mengatakan barang siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Maka yakunu lijam ala famihi mumathilatun lil amal alladhi hasala minhu. Maka dia akan mendapatkan dari hasil perbuatannya. Masih ada waktu atau sudah? Masih 10 menit, alhamdulillah. Bismillah. Kemudian kita masuk kepada ucapan asyik yang berikutnya menutup satu bait, satu syair. Ruziqal huda man lil tias yas'alu. Maka di sini doa dari Syekh Ruziqal huda kita i'rab dulu. Ruziqa fi'lun madhi mabni lil majhul mabni alal fath. Maka dia mabni lil majhul, maka al huda i'rabnya naibul fa'il marfu dengan domah al muqaddarah. Mana amin duhuriha adun. Wa ta'adzur huna ay duhuril harakah, ta'adzur min duhuril harakah fil i'rab fi awakhiril kalim. Dikarenakan di akhirnya ada alif maksurah kal huda, huda di, di ujungnya alif maksurah dan juga Mustafa dan Mustasfa dan Isa, Musa, adikulu muqaddarah. Maka ruzikul huda Man lil hidayati yas'alu. Man huna ismun mausul. Wa huwa mabni ala dom. Wa zahir huwa fi mahali rafa mubtada. Man lil hidayati lam. Alladhi dakhal ala al hidayah lam Adahir huna lam azaidah. Dan al hidayah majrur bilam karena lam harfu jar wa zaidah wa hidayah majrur dan yas'alu filun mudhari' wal fa'il dhamir mustatir wal jumlah fi'liyah fi mahalli rafa khobar dari man ismul mausul yang tadi wallahu a'lam i'rabnya seperti itu maka dari sini kita mengetahui ruziqal huda karena dia mabni lil majhul di, e, diartikannya ruziqal huda semoga engkau diberikan petunjuk man lil hidayati yas'alu bagi mereka orang-orang yang menanyakan bertanya tentang hidayah. Maka di sini doa dari Syekhul Islam yang mana Syekhul Islam ditanya tentang perkara akidah yang baik. Maka dia selain menjawab juga mendoakan. Ruziqal huda man lil hidayati yas'al. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepadanya karena dia menanyakan perkara-perkara yang baik. Semoga diberikan hidayah. Maka ini adalah dari kebaikan seorang guru kepada muridnya. Maka dalam permasalahan ucapan ruziqa hunapi fi'lun madhi mabni lil majhul pertanyaannya kenapa ruziqa dihapus fa'ilnya tidak razaqallahu semoga Allah memberikan kamu rizki yakni hidayah tetapi ruziqa Semoga kamu diberi hidayah. Siapa yang memberi? Siapa fa'il? Siapa subjek yang memberikan hidayah ini? Kita jawab, kenapa dihapus fa'ilnya? Li'anal fa'il ma'ruf fahu Allah. Karena fa'ilnya, pelakunya diketahui, yaitu Allah. Dari mana kita mengetahui? Karena Allah telah menyebutkan dari sifat-sifatnya dia maha pemberi rizki. Seperti Allah berfirman dalam surat az innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Bahwa sungguhnya Allah itu pemberi rizki yang mana pemberian rizkinya sangat kuat. Dan juga Allah berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullah." Maka makanlah dari apa-apa yang diberikan rizkinya oleh Allah. Maka Allah dari dua ayat ini pemberi rizki. Maka ruziqal huda, semoga diberi rizki Siapa yang memberi meskipun tidak disebut Allah tetapi yang diinginkan Allah. Paham? Maka dari min uslub lugatil arabiyah, uslub jayid fi lugatil arabiyah, idza qad urifa al fa'il ma'ruf fa idan hudifa. Kama huna. Naam Allah ya am. Allah alladhi Inna Allah huwa razzaq ma'ruf. idan fil fi syair atau fi manduma ruziqal huda. Man alladhi razzaq? Wallah. Idan hudifa li ajli hadasi qad ma'ruf indan nas. Wallah. Taib. Idan hadal uslub kathir aidha fil Qur'an. Nadribul mithal. Allah yaqul fi kitabihil karim. Kutiba alaikumul kital. Ay maknahu kutiba alaikumul kital wajib alaikum al jihad. Wahuwa karhun lakum. Fa syahiduna kutiba. Mana lagi amar? Ay Allah. Walakin limada mayakul kataballahu al-qital. Wa mithalun akhar kama qala ta'ala fi hadzal waqt fi fi hadza lafad. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amr fi wujub siyam Ramadan. Limada Allah mayakul kataballahu as-siyam. Wa kadalika kutiba alaikumul kisos. Wajib bagi kalian melaksanakan kisos. Dari tiga ayat ini, kutiba alaikumul kital, wajib bagi kalian untuk berjihad. Kutiba alaikumul kisos, wajib untuk melaksanakan kisos. Dan yang ketiga, kutiba alaikumu asyam. karena kutiba ala ladina min qablikum. La'allakum tatakun. Diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Maka lafad kutiba diwajibkan, diwajibkan, diwajibkan. Kenapa? Pelakunya Allah yang mewajibkan tidak disebut Kenapa tidak kata Allahu asyam, kata Allahu al kata Allahu al lima dah, Lianna al-fa'il ma'ruf. Maka dari uslub Al-Quran yang agung, Allah jika menceritakan atas dirinya karena dia pelaku, maka dihilangkan. Dan itu justru malah memberikan poin yang besar dari segi makna bahwa hanya Allah lah yang berwenang di sini. Maka oleh sebab itu kamahuna kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Limada yarji ila Allah? Li'anna la ahadun yusyarik fi amrihi, fi qada'ihi. Tidak ada yang menyekutukan Allah dalam penentuan ini wajib, ini halal, ini haram. Fa'ala hada yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, am lahum suraka syarat ulahu minaddin malam ya'dam bihillah maka tidak ada syarikat tidak ada kongsi-kongsi yang membuat selain dari Allah dari manusia-manusia dan kelompok partai dan sebagainya kelompok parlemen untuk membuat syariat selain yang diizinkan oleh Allah maka yang membuat kewajiban puasa dan berjihad dan kisos hanya Allah idan kadalika huna Ruziqal huda anna Allah ma'ruf ala diyurzikun nas ala diyungfikun nas idan hudifa maka diangkat. Masih ada waktu? Hah? Alhamdulillah. Ruziqal huda. Sekarang kita masuk kepada al-huda. Apa makna al-huda? Ar-rasyad wa dalalah adalah petunjuk dan bimbingan. Wantabih, peringatan. Perlu diketahui kalimat huda yang antum gambarkan sekarang petunjuk kebanyakan kebaikannya. Petunjukkan kepada kebaikan. Ternyata al-huda aido lidolalah wasyar yusama huda. Keburukan, kesyirikan, itu dinamakan juga petunjuk. Lalu bagaimana kok dinamakan petunjuk? Dikembalikan siapa yang memberikannya. Kalau orang yang baik dinamakan petunjuk. Kalau orang yang buruk mengajari pencurian, mengajari minum homer, jadi buruk juga ilmunya itu. Maka dikatakan juga hidayah dengan kalimat yang buruk. Idan al-hidayah yutlak alal khair, walakin qad yutlaku ala syar. Qad bimakna qalil. Misal dzalik ala alal aglab alal khair dalikal kitabu la raiba Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan, tidak ada berita hoax padanya adalah petunjuk hudan lil muttaqin. Hada wal asl. Ala anna makna huda petunjuk untuk kebaikan. Siap? Dan juga di dalam ayat yang lain misalnya. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka di sini Maknanya petunjuk dari Nabi kepada kebaikan. Walakin qadrubama al-hidayah aido ashar Limada al-hidayah qad yutlaku alal qalil al-ashar yarji ila man yahdi. Kembali kepada yang memberikan hidayah itu siapa? Fi qoulihi ta'ala fi suratul hajj kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Idan yahdihi ila adabis sa'ir. Memberikan hidayah kepada neraka sa'ir. Berarti hidayah di sini apa? Keburukan. Asyirk wal kufur wal bid'ah. Limada? Lianna man ladhi yahdi huwa iblis wa syaitan. Kutiba alaihi ay kutiba ala iblis anahu man tawallahu bahwa barang siapa yang mengikuti iblis tersebut Faannahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Orang-orang yang mengikuti iblis dan syaitan pasti iblis dan syaitan itu yahdihi memberikan petunjuk ila mada ila ilal jannah la walakin ila adabis sa'ir kepada adab api neraka. Maka makna dari al-huda bisa dimutlakkan kepada kebaikan dan ini keumuman hudan lil mutakin dan sebagainya, keumuman, namun bisa juga bermakna keburukan dan ini dikembalikan kepada orang yang memberikan hidayah tersebut. Kalau syaitan dan iblis memberikan hidayah, maka hidayah kepada keburukan. Ah, we still have a time. Finish. Oke, okay, Bidan. Kita selesaikan dulu. We have a breakfast. Agak breakfast and tea break or cafe break. Kemudian kita lanjutkan. Gimana? Siap. Jadi daurah kita sesinya bisa 20 sesi. Bismillah. Allah barik fik. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Alas, cut the record.